Daripada gue mikir ribet, pokoknya ridho baik kodok. Nah, ciri khas ridho paling kayak ya gue. Ya dia merengut itu rapan. Lalu kalau sering loh, ini kalau cerita tengah kalau piamba, Kalau dalam banyak hal di rumah jabe Imam Sa'roni. Sing dua silsilah atau Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau gini, seorang alim itu nak contoh anak muni aku jagani nak menawa salah itu sing salah di ini ora pengira jadi saja ini salah kaprah. Niki kalau nembek buka kartu, kalau jarang ngomong itu, jarang sekali. Kalau kan wingi Muharram sering tirakat yang nanti saat niki, niki pun safar, hati rileks. Kadang-kadang wong alim ngaten nggih Fuad ruang rungono tenan. Kadang-kadang wong alim soleh itu sidik-sidik menurut Allah dan Rasul. Menurut Abdul Qadir Jilani, menurut Imam Ghazali. Itu riskan. Riskannya adalah ya kalau itu betul begitu. Mansus, eksplisit, mansus seperti itu maknanya. Makanya kata Imam Sa'roni, dia punya riwayat sampai Sayyidina Umar. Dalam hal-hal yang tidak serius dan potensi salah, sebaiknya semua orang alim itu bilang kultu, menurut saya. Jagani nak menawa norak bener, itu orang Allah dan Rasul sing jadi korban, tapi kue dewi sebagai wong alim. Sehingga sebetulnya wong alim cumuni saya, saya itu lebih sopan karena jagani kalau ada salah itu salahnya di dia. Paham ya? Taruh saja misalnya, misalnya wong alim jenis kapitalis Ya ono wae wong akeh. Terus ngomong ngene, cung aku pengen utawa kula ngomong dengan wali murid. Misalnya ki Misbah anak mondok ning nggonku tak omong, Pak Misbah anak-anak sampean kepengin cepet alim. Wasile sing akeh. Jenenge wong nak duwe akeh wahyem. Jadi bocah nak kurang duit uga ayem. Wong kowe sing tuwae nak di duit ayem. Wis duit ngapal lo kan berat. Oke. Okay. Pendapat itu kan yo ono bener ya. Nyatane wong nak di duit ya bingung tenan. Tapi kan pendapat semi kapitalis. Kue kudu muni cara kula apa menapa? Oh kok muni ngene, cara Allah Rasul. <laughs> Urusan duit sing gowo-gowo apa mbek. Paham, paham lho maksud. Ya mun gumni cara kula jagani nek ana salah iku. Wong cara aku wae, salah ra wis. Jadi rawoleh oleh gawe statement sikit sikit muni qala wa rasuluhu dalam hal yang tidak mansus. Jangan-jangan kita salah dalam mengartikan kehendak Allah dan Rasul. Mulanya mau khusus-khusus secara akademik itu paling rawan mlebu merokok. Dalam konteks akademik itu. Mergo sering mencatut Allah dan Rasul. Kadang nggak pas. Paham ya? Kadang Wah itu repot. Nah kecuali mansus. Mansus itu dinas. Tapi nak kesimpulan, mafhum, nggak boleh. Masyur itu dalam cerita Mizan Kubro Pendapat Umar itu sering benar. Bahkan dalam sejarahnya zaman beliau masih menangi kajian Nabi, pendapat Umar itu sering jadi wahyu. Maksudnya sering itu delala usulnya Umar itu direspon Allah terus jadi apa? Wahyu masyur itu beliau begitu bangga. Wafak turobi fi salah simarotin. Saya pernah sependapat dengan Tuhan dalam tiga kejadi, kejadian. Yaitu masalah Asro masalah Ittikhadu Makom Ibrahim musola, terus tiga masalah hijab itu masyur di kitab-kitab tarek. Nah terus setelah dia jadi khalifah, dia sering benar, sering benar terus sampai orang yang kultus beliau itu kalau Umar berpendapat itu sampai hada hukmu wah warasuli, sampai dikatakan hada hukmu wah warasuli. padahal pendapat Umar ketika dia jadi khalifah Umar marah besar ini rumah nongeng sing biasa muni muni Allah Rasul sing goblok tuh tapi sidik sidik muni. Nah kue rabo apa, wong gak yakin bener enak kaya gue. Wong rata terkenal alim gue enak. Muni Allah ya rano ngandel, muni Rasul ya rano sing ngandel, muni berawat pribadi malah wong ratu. Kue gue sobo, kok muni menurut angel angel angel. angel. Mengenai kayak potensi bus warga tinggi kan kesalahannya rambakal bakal jadi panutan. Jadi gak mungkin wadul adol menyesatkan kan gak harus nganut. Mengane wong soleh, wong alim, be wong alim. Jadi potensi besar kok dua sampean, Perkara ini nak salah kurang ono sing anu, jadi enak. <laughs> Tapi salah kakean cukup gue pun rokok. Gue cukup gue pun rokok. Salah itu wes cukup. Terus kata Umar tuh masuk. La takulu hada hukmu wah wa rasulih walakin kulu hada hukmu Umar. Kamu jangan pernah ngomong ini hukumnya Allah dan Rasul, tapi katakan ini hukumnya Umar atau fatwanya Umar. Jika benar dari Allah, jika salah dari pendapat saya. Makanya fa ingkana suwaban wa Allah wa ingkana khotoan fa nafsi. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya sendiri. Terus itu jadi sunnah. Semua mubalek, semua kiai, semua karangan kitab ada tradisi kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Soalnya aku pengarang kitab mau aku jadi penyarai wis roh mesti kue yang salah <laughs> Dan Umar juga beberapa kali salah dalam masalah fatwa hukum. Ya tentu salahnya Umar tidak kayak salah kita. Yang dibenarkan oleh sahabat. Akhirnya semenjak itu ada kontrol. Ya biasa, kalau mafhum ya jadi dikontrol. Biasa misalnya yang saya buat Bakar di pendapat dikontrol Umar, Umar dikontrol Usman, Usman dikontrol Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali dikontrol Zaid bin Sabit. Maksudnya kontrol yang saling menghormati gak masalah karena bias. Nomor? Bias. Saya contohkan aja nih, ini jadi majlis ilmu, ya. terutama masalah fikih karena fikih itu sensitif. Majlisul ilm. Kue wani di pendapat kayak saya begini misalnya, ini mas ini. E, Sayyidina Umar itu pernah ngat, mengatakan begini, ya hajar, hajar aswad. Alim tu anaka hajarun la duru wala tanfa. Walau la anni Rasulullah kebal tuti kok Rasulullah kobal tuka ma kobal tuka. Sebagian riwayat yang pakai mudakar, ada yang pakai mana Terserah lah itu lafat-lafat gitu memang kadang domirnya mudakar, kadang domirnya apa? mana kayak lafat-lafat hajar. Isinya kalau di Alfiah itu majaziyut taknis. Saya tahu kamu itu hanya batu. Ya namanya batu ya lata buru wala tanfa. Nggak ada gunanya, nggak ada madorotnya. Cuma saya melihat Nabi mencium kamu, maka saya anutan anutan nyium kamu. Tapi bukan berarti saya yakin kamu ada manfaatnya. Sayyidina Umar begini tentu benar. Ngendikan gini tentu benar karena dia itu menangi ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu dikomen, dibuli oleh kafir-kafir. Ungguru ila Muhammad. Nah, anak-anak budal hajar, wawa ya budal hajar, masyur. Delok Muhammad, kene sing nyembah watu ngusap-ngusap matu ra oleh. Dene <laughs> ngusap-ngusap watu. Ya <laughs> Sayyidina Umar trauma. Ternyata ngusap watu dibully be kafir. Malah ada dia nak ngusap wedi dibully, ngomong dene. Jadi orang dulu tapi komen. <laughs> Ini cerita, cerita ilmiah. Kira asal bukan hati. Kok pengen rang nona keliru malah repot. Ini gue jatuh ya oleh. Tapi <laughs> kan rang nona keliru tanggung jawab umur aku. Nah, aku cek bener. Ketika Sayyidina Umar ngendikan situ, di Baroh. Lama sekali dia kalau ngomong seperti itu. Lama-lama beliau itu ditegur juga sama si Dina Ali. Ya Amirul Mukminin latakulu hakada. Kamu jangan komentar gitu terus. Fa inna hajarul aswad yaminu wa fi arti. Faman sofahahu faka'anna ma sofahawah Kamu jangan ngomong terus, ngomong begitu terus. Dia, dia hajar aswad yaminu wa fi arti. Wong sing tahu istilah nyekar hajar aswad, mudah karo biat mbek Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu ya sudah, akhirnya banding. Nak kira-kira saya berlebihan nggak ada PC Sayyidina Umar, nak kita eh rodok mandi ya nggak ada Sayyidina kita. Ya sudah seperti itu. Dulu itu biasa gitu Lagi gak wong alim debat terus nang nang andi saya biasa kecil kecil kan biasa. Mengenai kalau wong alim seneng guyon, perkara nak guyon nak dibantah wong ramu buati sama kan khusyuk nak dibantah. <laughs> Oh, itu kan gak jelas peke sing jelas, sing mansus. Nak mafhum itu gak jelas. jelas. Mafhum itu kan pikirannya ulama. Itu mesti beda-beda cara pandang ulama. Beda-beda. Karena mafhum, napa Misalnya ngeten Mustafa tak bedai. Mau sembelih pitik, Nah kok gurune sah ta ora? Kok iku lho. unuk iki ya, apa? Kok guri kok guri. Gak jawab saya kira aja aja isin nggih. kliru lah Mustafa. wae. Ayo nyembelih titik kok gulu kok apa? Kene iku nak bahasa Arab kene iku kan uno. Mboten nak niki nakher nak sing mriki niku nggih. Nak sing kok ngarep ku nakher, nak sing teng buri ku uno. Nyembelih pitik kok buri terus nganti protol sangkar. Ya Mas. Mboten kadhane. Nah cara kowe nggih, Pak. Sarung loro depan depan deh. Ije ditunggu di guru sudah tukaran. <laughs> Ya boleh nggak Nah cara kimi bahasa ini lagi dikir. Gitu. <laughs> <laughs> Mboten. Ya kuat kalah. Loro, mata bu sahur. Sahur lah yo. Kok bodoh meneh. Loro-loro iki kroninan. <laughs> Mantep dia. ini boleh boleh hadirin ini. Ya. Sadar. Lho kok semenisa dasar iman PTA. Kadang munisa aku nafsu, Kang. Mergo eman eman pitike ora kok mergo kukume, tapi eman Nah itu seperti itu tuh mesti mafhum ya misbah. Rabakal muniku nabi ngendikan nganti jelimet nguniku rabakal. Makanya sampai sekarang itu jadi debat. Jadi guys sudah ulama kafir. Lala khilaf ulama yang munisa berasa. Guys pinter mesti khilaf nih mulu rodok yang karuan saya itu lewat nahar karena semangat nyembelih itu kalau madhab syafi'i kan dua kotul hulkum sama marik gitu wadijen itu muhtalaf alaih